Nah, ini definisi maf'ul ma'ah yakni dijelaskan oleh pensyarah annal maf'ula ma'ahu yaji'u li bayani syai'i alladhi fu'ila dzalikal fi'lu ma'ahu yakni bahwasanya maf'ul ma'ah itu datang untuk menjelaskan sesuatu yang fi'il dilakukan bersamanya bersama sesuatu tersebut qala wa huwa fadlatun muntasibun ba'da tamamil kalam dan maf'ul ma'ah itu fadlah merupakan pelengkap merupakan tambahan dalam kalam yang dinasab setelah sempurnanya kalam artinya fiil sudah mengambil maf'ul sudah mengambil fa'il dan maf'ul bihnya kalau dia muta'addi mubtada sudah mengambil khabarnya itu arti artinya sempurnanya kalam. Setelah sempurna kalam baru datang yang namanya maf'ul ma'ah. Sehingga disebut fadlah sebagai pelengkap atau tambahan dalam kalam. Bukan pokok di dalam kalam, bukan umdah. Qala wa huwa ala kismain dan maf'ul ma'ah ada dua macam. kismun yasihhu ayyuj'ala ma'tufan. Macam yang pertama maf'ul ma'ah yang sah dijadikan ma'tuf sah diatofkan ke enam kepada isim sebelumnya lakin yu'radu fihi anin an ma'na al-'atfi wa tuqsadul ma'iyyatu namun dipalingkan dari makna ataf dan dituju makna ma'iyah makna kebersamaan fayun sobu ala annahu maf'ulun ma'ahu sehingga dinasab sebagai maf'ul ma'ah ini macam yang pertama. Nanti akan disebutkan contohnya. Nah, contoh maf'ul ma'ah yang bisa diatofkan secara hukum ke isim sebelumnya. Namun dipalingkan dari makna atof ya dan dituju makna ma'iyah, makna kebersamaan sehingga dinasab sebagai maf'ul ma'ah. Qala wa qismun la yasihhu ayyakuna ma'tufan. Macam yang kedua maf'ul ma'ah yang tidak sah tidak bisa diatofkan ke isim sebelumnya. Qala qala qala wa al dan Ibnu najurum telah memberikan contoh untuk maf'ul ma'ah jenis yang pertama yang sah yang bisa dijadikan ma'tuf diatofkan ke isim sebelumnya biqaulih dengan, dengan ucapan beliau nahwu contohnya ja'al amiru wal jaysha telah datang amir pemimpin bersama bala tentara, bersama para pasukan. Naam. Fal jaysha mansubun. Maka al jaysh dinasab ala annahu maf'ulun ma'ah sebagai maf'ul ma'ah. Wat takdir takdirnya adalah ja'al amiru ma'al jaysi. Sang pemimpin datang bersama para pasukan. Nah, ditakdirkan ada makna ma'a. Ada makna kebersamaan. Wa yasihhu fihi al-'atfu dan sah atau bisa diatofkan lafaz al jaysh ke lafaz al-amir. Ini bisa fatakul sehingga engkau katakan jika diatofkan ja al-amiru wal jaishu. Nah, telah datang amir dan para pasukan. Ini kalau diatofkan sehingga al jais al jaisu dirafa mengikuti i'rab al-amir. Nah, dikarenakan al jais diatofkan kepada al-amir. Nah, sehingga mengikuti i'rab i'rabnya, i'rab al-amir. Sehingga waw di sini dihukumi waw atof. Nah, ini kalau diatofkan. Fal jaishu marfu'un alal atfi. Maka al jais dirafa ya sebagai at, karena diatofkan wat takdir sehingga takdirnya ja al amiru wa ja al jaisu telah datang pemimpin dan telah datang para pasukannya nah ini kalau ditakdirkan ma'tuf diatofkan namun dikarenakan dipalingkan dari makna atof dan dituju makna kebersamaan makna ma'iyah maka di nasab kemudian al jaish sebagai maf'ul ma'ah namun secara hukum bisa diatofkan. Qala wa matsal dan Ibnu Ajurrum menyebutkan contoh macam macam maf'ul ma'ah yang kedua yakni yang tidak bisa dijadikan ma'tuf diatofkan ke, ke isim sebelumnya biqaulih dengan ucapan beliau wastawal ma'u wal khashabata ini contoh yang kedua air itu naik meninggi hingga bersamaan dengan kayu. Ya, kayu naam, kayu pengukur, pengukur kadar air, peng, pengukur ukuran air atau pengukur naiknya air. Fal khasyabah maf'ulun ma'ah. Maka al khasyabah maf'ul ma'ah dinasab al khasyabata. Wala yasihhu ay yuj'ala ma'tufan 'alal ma' dan tidak sah atau tidak bisa dijadikan ma'tuf diatofkan kepada alma tidak bisa li'annal khashabata la tastawi dikarenakan yang namanya al khashabah kayu pengukur itu itu dia tidak bergerak naik tidak dia tetap wa ma yastawi al ma'u ma'aha namun yang naik itu air yang naik hingga bersama hingga enam bersamaan dengan kayu tersebut. silu ilaiha, yakni airnya naik hingga kayu pengukur tadi. Ini contoh untuk maktuf atau untuk maf'ul ma'ah yang tidak bisa diatofkan, tidak bisa dihukumi maktuf. Diatofkan ke isim sebelumnya. Naam. Demikian pula contoh yang lain, misalnya sirtu wan nila. Aku berjalan bersama sungai Nil. Nah, di sini lafat an-nila wajib dinasab, Wajib dinasab. Dikarenakan Nam an-nil tidak bisa berserikat dengan isim sebelumnya, yakni dhamir tu saya dalam hal berjalan. Nah, dikarenakan yang berjalan hanya saya ya berjalan menyusuri sungai nah sehingga wajib an-nila dinasab Qala kemudian al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala mengatakan wa amma khabaru kana wa akhwatiha adapun khabar kana dan saudari-saudarinya wasmu inna wa akhwatiha dan isimnya inna dan saudari-saudarinya faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'at maka telah lewat penyebutan keduanya dalam pembahasan isim-isim yang dirofa. Wa kadzalika tawabi' demikian demikian pula at-tawabi' isim-isim yang mengikuti i'rab atau kalimat-kalimat yang mengikuti i'rab kalimat sebelumnya. Faqad taqaddamat hunalik maka sungguh telah lewat penyebutannya di sana. Qala syarih berkata pensyarah lamma adda fil mansubat khabara kana wa akhwatiha tatkala Ibnu Ajurrum enam menghitung atau menyebutkan isim-isim yang dinasab diantaranya adalah khabar kana wa khawatiha dan was, was, wasma inna wa khawatiha dan isimnya inna wa khawatiha dzakara ma adahuma minal mansubat maka beliau menyebutkan selain keduanya dari isim-isim yang dinasab ya berupa apa berupa maf'ul ma'ah yang baru kita sebutkan tadi maf'ul ajlih maf'ul bih tamyiz hal wastaghna an dzikrihima dan beliau mencukupkan diri dari menyebutkan keduanya beliau tidak menyebut membahas secara rinci tentang khabar kana dan isim inna padahal keduanya juga termasuk isim yang dinasab li'annahu qad takallama ma fi abwabihima dikarenakan beliau telah membahasnya dalam bab-bab keduanya ya dalam al-marfu'at Fadzakara anna khabara kana mansubun fi babi kana wa akhwatiha. Maka beliau menyebutkan bahwasanya khabar kana itu dinasab. Naam dibahas di dalam bab kana wa akhwatiha. Wa anna isma inna mansubun fi babi inna wa akhwatiha. Dan isimnya inna itu dinasab. Dibahas dalam bab inna wa akhwatiha. Wa dzakara anna at-tawabi' lil mansubi mansubun fi bab at-tawabi' dan belum menyebutkan bahwasanya at-tawabi kalimat yang mengikuti kalimat yang dinasab sebelumnya itu dihukumi nasab dinasab juga itu dibahas dalam bab tawabi dalam bab-bab sebelumnya nah Allah taala alam bisawab wa wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in